Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Sebagaimana biasa tiap-tiap hari Selasa waktu saya insyaallah yang kita adalah tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang lalu kita sempat membahas tentang Ghazwatul Khandaq atau Ghazwatul Ahzab perang Khandaq atau perang Ahzab. Tapi waktu itu masih belum selesai, baru sebagian. Dan insya Allah pada malam hari ini kita ulangi dari awal dan sekaligus kita selesaikan kemudian juga pelajaran apa yang bisa kita ambil dari perang Khandaq atau perang Ahzab ini. Peperangan ini mempunyai dua nama yang terkenal perang Khandaq. Kondak artinya parit. Karena terjadi di sana penggalian parit. Kemudian juga dikenal dengan nama perang Ahzab. Kalau di Quran itu diberi nama perang Ahzab. Bahkan ada surat namanya surat Al-Ahzab, golongan-golongan. Karena waktu itu orang-orang Yahudi mengumpulkan golongan-golongan yang banyak dari Quraisy dan kabilah-kabilah lain untuk menyerbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perang Khandaq atau perang Ahzab ini terjadi pada tahun kelima Hijriah, tepatnya pada bulan Syawal. Jadi periode Madinah ini periode jihad banyak perang. Tapi kita lihat peperangan ini jangan dari satu sisi. Jangan dengan satu mata. Tapi kita harus memandangnya secara utuh Kenapa Rasulullah kok selalu perang? Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ketika periode Madinah kok selalu perang? Nah, ini perlu kita lihat sebabnya. Karena peperangan itu ada di antara misi yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pembebasan. Misi utama yang beliau bawa adalah pembebasan. Termasuk tauhid adalah pembebasan. Termasuk peperangan-peperangan yang ada tujuannya adalah membebaskan manusia. Membebaskan manusia dari kedoliman. Membebaskan manusia dari kesyirikan. Membebaskan manusia dari kesesatan. Membebaskan manusia dari penindasan dan yang lain. Jadi tujuan-tujuan yang sangat mulia, tujuan-tujuan yang sangat utama dari peperangan-peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan tidak ada sebab, setiap perang selalu ada sebabnya. Kita jangan lihat Rasulullah perangnya, jangan sebabnya apa? Sebabnya apa? Yang menjadikan pedang dikeluarkan dari sarungnya itu apa? Jangan dilihat pedangnya keluar saja, yang menyebabkan keluar itu apa? Karena Islam ini agama yang syamil wa kamil, agama yang sempurna dan universal, lengkap sehingga kita juga harus memahaminya secara lengkap dan tidak sepotong-potong. Termasuk ini perang Khandaq atau perang Ahzab sebabnya adalah sikap licik pengecut Yahudi. Sikap licik dan pengecut Yahudi. Sebelumnya kita telah membahas tentang perang Bani Quraidah. Penang apa namanya? Bani Nadir. Bani Nadir. Karena di Madinah itu ada banyak suku-suku Yahudi, di antaranya tiga suku besar Yahudi. Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Yang lalu Bani Nadir membuat onar, membuat kacau, ingkar janji, melanggar kesepakatan. Selalu saja membuat kerusakan. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi tempat mereka, menyerbu dan mereka menyerah. Sudah kita bahas panjang lebar ya. Sudah kita bahas panjang lebar. Yang kemudian Rasulullah mempersilahkan mereka untuk pindah. Jadi mereka dibiarkan pindah. Kalian diusir. Diusir sampai ke pinggiran Madinah ada yang pergi ke negeri Syam, ada yang ke Khaybar dan yang lainnya. Setelah itu Madinah aman, Madinah aman, tenang, tentram. Rasulullah menyebarkan dakwah, keadilan, keamanan di mana-mana, sejahtera. Tapi Yahudi sakit hati. Tidak senang kalau Islam itu bisa menyebarkan dakwahnya dengan tenang. Tidak senang kalau suasana di Madinah itu aman. Kalau rakyat tentram, damai, tidak senang. Mereka membuat kacau, mereka membuat onar. Termasuk di sini beberapa tokoh Yahudi, pemuka Yahudi sekitar 20 orang itu pergi ke suku-suku Quraisy dan yang lainnya untuk dimobilisasi, diprovokasi agar supaya semuanya setuju untuk menyerbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sebabnya ini. Nanti kalau ada perang jangan lihat loh itu loh Muhammad perang. Jangan dilihat itunya, lihat sebabnya apa. Jadi peperangan yang terpuji, peperangan yang terpuji untuk membebaskan manusia dari kedoliman, ketidakadilan, penyimpangan. Islam ini agama yang masya Allah. Islam ini datang, Islam ini datang liyuh rijan nasa min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Wa min jawril adyan ila adlil Islam. Wa min dhiqid dunya ila sa'atid dunya wal akhirah. Subhanallah. Jadi Islam ini datang untuk mengeluarkan manusia daripada menjadi hamba manusia menuju menjadi hamba Tuhannya manusia. Jadi Islam ini datang mengajak kita untuk tidak menjadi hambanya sama manusia. Tidak menjadi budaknya manusia. Tapi menjadi hambanya Tuhan manusia. Allah subhanahu wa ta'ala. Islam datang mengeluarkan kita dari kedoliman agama-agama menuju keadilan Islam. Kemudian Islam datang juga mengeluarkan kita dari sempitnya dunia menuju luasnya dunia dan akhirat. Maka dari itu agama Islam adalah agama pembebasan. Kalau sekarang orang sibuk dengan pembebasan, pembebasan, kebebasan, ya Islam ini agama pembebasan. Kita benar-benar jadi hamba Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau jadi hamba siapapun, bukan hamba hawa nafsu, bukan hamba dunia, bukan hamba setan, bukan hamba hukum-hukum buatan manusia dan yang lainnya. Jadi sebabnya Yahudi mengumpulkan massa yang jumlahnya ribuan untuk menyerbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Waktu itu Yahudi dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Yahudi dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan masih kafir saat itu. Kemudian jumlah pasukan Al-Ahzab ada 10.000 pasukan. Jumlah yang cukup besar, tidak sedikit. Jumlahnya sangat banyak. Setelah mendengar berita tentang berangkatnya kelompok-kelompok, golongan-golongan pasukan kafir yang sangat banyak, Langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabatnya, Rasulullah mengajak musyawarah. Wa amruhum syura bainahum, musyawarah. Enaknya bagaimana ini? Ada beberapa usulan, lalu ada salah seorang sahabat yang dikenal dengan sahabat Salman Al-Farisi dari Persia yang mengusulkan, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita menggali parit?" Gali parit sekitar Madinah sehingga tidak memungkinkan musuh untuk masuk ke dalam Madinah. Dan ini tidak biasa dilakukan oleh orang Arab sehingga mereka sangat kaget dengan strategi perang model ini karena sahabat Salman mendapatkan ilmu strategi ini dari Persia. Sahabat Salman bukan orang Arab tapi beliau sangat mulia dalam Islam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Salmanu minna ahlul bait. Salman adalah termasuk keluarga kita ahlul bait kita. Jumlah kaum muslimin saat itu ada 3000. Kemudian diadakan penggalian parit yang penggalian itu memakan waktu sekitar 6 bahkan sampai 20 hari menggali parit. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikut serta dalam penggalian parit itu, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak membantu sahabat apabila mendapat kesulitan ketika penggalian. Masya Allah Rasulullah terjun langsung Tidak mentang-mentang beliau adalah panglima Tidak mentang-mentang beliau kepala negara Kemudian diam saja Tapi beliau ikut terjun langsung dalam penggalian Ini termasuk sifat tawaduk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika menggali parit ini Para sahabat saling saut-sautan anasyid Anasyid Syair-syair yang dilakukan Saut-sautan Tapi tanpa alat musik Tujuannya adalah untuk memberikan motivasi, membangkitkan semangat. Jadi sahabat mengucapkan, Rasulullah jawab. Rasulullah mengucapkan, sahabat jawab. Supaya semangat ketika kerja. Itu biasa dilakukan oleh mereka dan itu boleh. Di antara ucapan yang saat itu mereka katakan, Nahnu alladhina baya'u Muhammadan alal islami ma faqayna abadan. Kami adalah orang-orang yang telah membayat Muhammad untuk setia dalam Islam selama kami hidup. Sallallahu alaihi wa wasallam. Kemudian juga ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, ada kejadian-kejadian besar yang termasuk tanda kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lalu sempat kita singgung ini. Ketika para sahabat menggali parit, itu mereka mendapatkan batu yang sangat besar yang tidak bisa dipecahkan. Tidak bisa dipecahkan batunya, sangat besar. Akhirnya mereka minta tolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ada batu besar, tolong Anda pecahkan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memecahkan dengan tiga kali pukulan, pecah batunya. Tiap-tiap pukulan beliau membaca berzikir sekaligus mengucapkan kata-kata optimis. Pukulan pertama beliau mengucapkan Allahu Akbar, u'titu mafatihasy syam. Allah Maha Besar. Aku diberi perbendaharaan-perbendaharaan negeri Syam. Kemudian pukulan kedua, beliau mengatakan Allahu Akbar, u'titu mafatiha Faris. Allah Maha Besar. Aku diberi perbendaharaan-perbendaharaan negeri Persia. Kemudian pukulan yang ketiga beliau mengatakan Allahu Akbar u'titu mafatihal Yaman. Allah Maha Besar, aku diberi perbendaharaan-perbendaharaan negeri Yaman. Kunci-kuncinya diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini secara akal nggak masuk akal. Karena saat itu sahabat dalam keadaan sangat sulit, amat sangat sulit, musim dingin, makan tidak ada, melarat, dikepung, ditindas. Tapi subhanallah Rasulullah optimis. Rasulullah mengatakan kami bakal menguasai negeri Syam, kami bakal menguasai Persia, kami bakal menguasai Yaman optimis. Orang-orang besar itu selalu optimis dan para nabi, para rasul oleh Allah diangkat karena mereka punya sifat optimis, sabar dan yakin. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Sabar dan yakin jadi pemimpin. Sabar, ulet, pantang menyerah, kemudian yakin di atas jalan kebenaran, yakin menang pasti Allah bantu. Yang rusak, yang menghalangi binasa. Yakin. Dan terjadi semua yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, beliau benar-benar menguasai negeri Syam, negeri Persia dan negeri Yaman yang mana Persia dan Romawi saat itu adalah termasuk negara adidaya. Semuanya ditundukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Masa depan ini ada di tangan Islam. Tinggal tunggu waktunya saja. Manusia suka tidak suka, senang tidak senang, mau tidak mau, Islam pasti menang. Ini sunnatullah. Islam pasti menang, menyebar. Semakin Islam itu dirusak namanya. Dijadikan orang itu popi takut dengan Islam. Semakin orang belajar Islam. Setelah orang belajar Islam, mengenal Islam, banyak orang simpati dengan Islam. ini ya, inilah agama yang sesuai dengan fitrah. Islam ini agama yang sesuai dengan fitrah. Satu-satunya agama yang punya masa depan hanya Islam, tinggal tunggu waktu. Kemudian juga di antara kejadian besar termasuk tanda-tanda kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizat beliau ketika itu beliau dalam keadaan lapar, Lalu ada salah seorang sahabat Jabir radhiyallahu taalaanhu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lapar, pulang kepada istrinya, lalu disembelihkan kambing, kemudian juga dibuat masakan yang hanya cukup untuk dua atau satu atau dua orang saja. Lalu sahabat Jabir datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dibisiki, "Silakan Anda kami undang makan." Tapi terbatas hanya untuk dua atau satu atau dua orang saja. Maunya sahabat Jabir, yang penting Rasulullah kenyang. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi pemimpin yang bijaksana, tidak mau beliau kenyang, rakyatnya lapar. Tidak mau beliau kenyang, rakyatnya lapar. Kemudian beliau panggil semua yang ikut menggali parit. Dipanggil semuanya. Ya ahlal khandaq, inna Jabiran qad sana'alakum suran fahayya halafikum. Hai orang-orang semuanya yang gali parit, hai kaum muslimin, Jabir bikin makanan, kita diundang semuanya. Ayo berangkat. Jumlahnya seribu orang. Padahal hanya cukup untuk satu atau dua orang. Jumlahnya seribu, berangkat semuanya. Dan subhanallah semuanya makan sampai kenyang, masih sisa. Ini berkat mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya inilah pemimpin. Pemimpin itu yakini. Kalau senang yang senang rakyatnya dulu, kalau susah yang susah pemimpinnya dulu. Senang ditanggung bersama, susah ditanggung bersama. Masya Allah pemimpin. Pemimpin yang mengelola harta rakyat, bukan malah mendolimi rakyatnya. Karena pemimpin itu berat loh, ditanggung jawab oleh Allah. Sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala saja, yang waktu itu beliau berada di Madinah, dan Islam menyebar sampai ke seluruh jazirah Arabia sampai ke Irak dan yang lain. Beliau mengatakan, kalau sekiranya ada kuda yang tergelincir di Irak sana, tergelincir, terpelosok karena ada jalan yang lubang, maka aku khawatir nanti Allah tanya kepada saya hari kiamat nanti, "Ya Umar, lima lam tusawwit tariq?" Hai hey Umar, kenapa jalannya tidak kamu luruskan? Itulah ada kuda yang terpelosok. Kudanya di Irak, sahabat Umar ada di Madinah. Kuda terpelosok, terperosok, tergelincir, jatuh gara-gara jalannya lobang. Khawatir ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pula kalau yang tergelincir adalah manusia, jalannya lobang dibiarkan. Ini baru kita bicara jalan. Nah, terus bagaimana? Ya harus keliling. Keliling atau cari pejabat-pejabat yang keliling. Yang penting pokoknya melayani rakyat. Sayyidul qaumi qadimuhum. Pemimpin suatu kaum adalah pelayan, pelayannya mereka. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu orang-orang dulu karena tahu tanggung jawab yang besar, mereka menolak jadi pemimpin, tidak mau. Terpaksa baru maju. Kalau kuatir disalahgunakan, diambil orang lain yang yang tidak layak. Kemudian setelah itu, ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimahumullah. Orang-orang Yahudi bahkan juga orang-orang Quraisy mereka berusaha mempengaruhi suku Bani Quraidah. Waktu itu suku Bani Quraidah ada perjanjian damai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak saling menyerang. Ternyata Yahudi dari pihak lain di antaranya ada yang bernama Huyai bin Akhtab ini berangkat menuju tempatnya Quraisy dan yang lainnya melawan muslimin, kemudian juga menuju kepada kepala suku Bani Quraidah. Bani Quraidah Yahudi juga. Kepala sukunya bernama Ka'ab bin Asad. Hai Ka'ab bin Asad, batalkan perjanjianmu dengan Muhammad. Ayo kita sama-sama menyerang Muhammad. Disuruh batalkan perjanjiannya. Dan akhirnya ternyata Bani Quraidah ini menyanggupi, ya, Ayo saya batalkan perjanjiannya. Ketika Rasulullah mendengar ini, Rasulullah ngirim beberapa sahabat, sahabat Sa'ad bin Mu'ad, Sa'ad bin Ubadah dan yang lainnya untuk mencari kebenaran berita ini. Ternyata benar, Bani Quraidah membatalkan perjanjian. Rasulullah khawatir pasukan tambah banyak ini. Kalau Madinah diserbu, habis Madinah. Akhirnya Rasulullah musyawarah lagi dengan sahabat, ini bagaimana sikap kita? Rasulullah SAW waktu itu punya usul bagaimana kalau Bani Quraidah kita ajak damai saja supaya enggak ikut perang. Dan kita beri kepada Bani Quraidah itu tulut timaril Madinah, sepertiga dari buah-buahan di Madinah. Subhanallah ya. Rasulullah bukan takut mati, cuma Rasulullah kasihan dengan kaum muslimin kalau dibantai. Rasulullah juga sayang kalau dakwah ini menjadi berhenti. Bani Quraidah besar. Rasulullah sempat punya keinginan mau ngajak damai Bani Quraidah. Hei Bani Quraidho, kamu jangan ikut-ikut. Kami akan beri kamu sepertiga daripada buah-buah Madinah. Karena biasanya kena uang orang diam. Lembut hatinya. Mendengar usulan ini ternyata sahabat-sahabat Ansar tidak setuju. Ya Rasulullah, kami tidak setuju ya Rasulullah. Ada apa kami memberi Yahudi? Kami Islam, kami aziz, kami adalah orang-orang yang mulia. Walil iz, walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Kita yang mulia, hi, Yahudi hina. Ada apa ya Rasulullah kita mau damai dengan Yahudi? Nah, tidak usah damai. Kita jalan terus ya Rasulullah. Nah, silahkan. Jadi memang Rasulullah nunggu yang bicara adalah orang lain. Supaya lebih mantap. Kalau beliau sayang kepada yang lainnya barangkali enggak kuat. Ternyata mereka minta, ya silahkan. Bismillah. Jadi di sini ternyata Bani Quraidah adalah mengkhianati sehingga nanti setelah ini ada perang melawan Bani Quraidah karena pengkhianatan-pengkhianatannya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Waktu itu kaum muslimin semakin takut orang-orang yang munafik kelihatan kemunafikannya. Karena melihat pasukan yang sangat besar yang oleh Allah diabadikan di dalam surat Al-Ahzab panjang lebar ayat 9 sampai 11, kemudian juga ayat 22 sampai ayat 25, Allah mengatakan gambaran pasukan kafir yang datang idja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idzaghatil absaru wa balaghatil qulubul hanajira wa tadunnuna billahi dununa Hunalika betuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Jadi orang kafir, Quraisy, Yahudi semuanya datang dari segala penjuru dengan jumlah yang sangat banyak. Kalau nyerbu Madinah, habis Madinah. Mereka takut khawatir, ini bagaimana dengan para wanita, bagaimana dengan anak-anak, bagaimana dengan kaum lemah, khawatir. Orang-orang yang beriman sempat waktu itu merasakan goncangan yang hebat, diuji keimanannya. Diuji keimanannya. Sementara orang-orang munafik tampak kemunafikannya. Jadi ujian ini penting. Dengan ujian tampak siapa yang setia, siapa yang ternyata bohong-bohongan saja. Kalau nggak diuji nggak kelihatan. Ujian perlu dan merupakan sunnatullah, kebiasaan para nabi adalah menguji. Kemudian pengepungan kota Madinah waktu itu sampai selama satu bulan penuh. Jadi Madinah dikepung satu bulan ini. Bayangkan ya. Jagalan dikepung satu bulan. Ya apa kita? Tidak bisa apa-apa. Dikepung satu bulan. Kota Malang dikepung musuh satu bulan. Tidak ada peperangan saat itu. Hanya saling lempar anak panah, saling lempar batu dan semisalnya saja. Kemudian ada seorang sahabat yang sempat terluka, sahabat Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu taala anhu. Beliau terluka, tangannya luka, uratnya putus. Lalu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibuatkan kemah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering-sering menjenguk beliau. Sahabat Sa'ad, sahabat yang mempunyai keutamaan luar biasa. Dan kita nanti akan tahu siapa sahabat Sa'ad. Sampai-sampai arsy Allah itu goncang ketika kematian sahabat Sa'ad. Ihtazza Arsyur Rahman limauti saat. Arsy Allah goncang karena kematiannya sahabat Sa'ad. Radhiyallahu taala anhu. Ketika sahabat saat ini terluka, beliau bukan takut mati. Beliau bukan bilang, "Aduh, sakit," bukan mengeluh, tapi beliau malah berdoa, "Allahumma la tumitni hatta tuqirra 'aini min Quraidah." Ya Allah, jangan kau matikan aku dulu ya Allah Beri kesempatan aku mengalahkan Bani Quraidah yang telah berkhianat. Wahai Allah, jangan matikan aku dulu ya Allah. Sehingga engkau jadikan aku senang, aku suka dengan kehancuran Bani Quraidah yang telah mengkhianati perjanjian dengan Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian setelah itu ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, tentara Allah itu banyak. Allah punya banyak tentara. Ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Walillahi junudus samawati wal ard. Allah mempunyai tentara-tentara di langit, tentara-tentara di bumi. Termasuk pada waktu perang Khandaq atau perang Ahzab ini, Allah mengirimkan bala tentara yang tidak diduga-duga. Yaitu Allah mengirimkan angin yang bertiup sangat kencang. Dan musim dingin ya. Di Madinah itu kalau dingin sampai sampai tujuh derajat, sampai lima derajat, dingin sekali, menusuk dinginnya ke tulang. Angin yang sangat kencang pada malam yang gelap gulita, yang dingin, angin berhembus sangat keras sehingga panci-panci milik orang-orang musyrik terbalik semuanya. Jadi panci-panci mereka yang ada itu bejana-bejana terbalik, tertelungkup semuanya, kemudian kemah-kemah mereka terbawa oleh angin itu. Kemahnya lepas semuanya, terbawa oleh angin dan api-api untuk penerangan dan penghangatan mereka mati semuanya. Udah gelap, dingin, nggak ada kemah, nggak ada penghangat, nggak ada api. Nah, kalau sudah seperti ini, orang kafir itu paling takut. Orang kafir, orang musyrik itu lecek-lecek, pengecut-pengecut. Mereka itu cinta hidup, takut mati. Jadi mereka itu suka hidup, takut mati. Kalau sudah kena gini, langsung nyali mereka hancur, nggak punya nyali mereka itu. Orang Islam nggak punya apa-apa berani, punya nyali. Islam ini punya senjata yang tidak dimiliki oleh siapapun. Senjatanya orang Islam punya nyali, punya semangat bela Islam, punya cemburu kepada Islam, punya ghirah kepada Islam. Yang lainnya tidak punya. Itu karena faktor duniawi, jabatan, kedudukan dan yang lainnya. Setelah kejadian seperti itu, Abu Sufyan gelisah, bingung, dia takut. Akhirnya dia pun mengajak teman-temannya untuk pulang kembali ke Mekah. Dia ajak kembali temannya ke Mekah. Ayo kita pulang lagi ke Mekah, ayo. Ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat nomor 9, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idza ja'atkum junudun فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا wa تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا Hai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah kepadamu. Ketika Allah mengirimkan kepadamu tentara, ketika datang kepadamu bala tentara yang kami kirim untuk mengarahkan mereka dan juga kami kirimkan angin yang kamu tidak melihatnya dan bahwasanya Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Tentara Allah. Di sini Allah mengatakan tentaranya adalah angin. Masya Allah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Kita jangan pernah meragukan pertolongan Allah. Pertolongan Allah itu pasti datang. Tinggal tunggu waktu saja. Dan sunnatullah sebelum pertolongan datang ujian dulu. Setelah ujian baru datang pertolongan Allah. Sebagaimana dalam Al-Quran ketika kaum muslimin ditimpa bencana yang luar biasa. Sampai-sampai mereka mengatakan mata nasrullah. Kapan datangnya pertolongan Allah? Kapan? Katanya Allah mau nolong. Lalu oleh Allah disuruh jawab. Ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Sebentar lagi Allah nolong. Man butuh sabar, diuji dulu diuji dulu oleh Allah Subhanahu wa taala dan pertolongan Allah pasti datang, kita harus yakin. Kemudian juga pada peperangan Ahzab atau Khandaq ini ada strategi perang yang sangat hebat. Strategi perang yang sangat hebat. Waktu itu ada salah seorang dari kafir yang masuk Islam namanya Nuaim bin Mas'ud. Ini orang kafir masuk Islam, Nuaim bin Mas'ud. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Quraisy serta orang-orang Badui tidak tahu kalau dia ini masuk Islam. Dikira masih kafir. Enggak ada yang tahu kalau dia masuk Islam. Sembunyi-sembunyi. Lalu datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan murni bima syi'ta, ya Rasulullah, saya sekarang masuk Islam. Yahudi tidak tahu, Quraisy tidak tahu, orang-orang Badui tidak ada yang tahu kalau saya masuk Islam. Ya Rasulullah silahkan. Anda suruh saya apa saja saya nurut. Ya Rasulullah perintahkan saya apa saja saya nurut. Yang bisa saya lakukan untuk bela Islam apa ya Rasulullah. Yang bisa saya lakukan untuk bela anda apa ya Rasulullah. Sallallahu Masya Allah ya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama anta fina rajulun wahid. Fakhadzil 'anna inistatata, fa innal harba khid'ah." Kata Rasulullah SAW. Kamu cuma satu orang. Yang bisa kamu lakukan apa kira-kira? Kamu cuma satu orang. Yang bisa kamu lakukan apa? Pasukan musuh jumlahnya banyak. Jumlahnya berapa mereka? Sepuluh ribu. Kamu cuma satu orang. Mereka sepuluh ribu. Kamu bisa melakukan apa? Lalu Rasulullah mengatakan. Kalau begitu kamu buat tipu daya semampumu. Kamu buat tipu daya semampumu karena yang namanya perang adalah tipu daya. Jadi walaupun kamu satu coba kamu buat tipu daya untuk mencerebrekan barisan musuh. Ya apa caramu? Kamu pikir. Bagaimana caramu? Sudah mutar otaknya ini. Bagaimana kira-kira membuat tipu daya, mencerebrekan pasukan musuh. Akhirnya ketemu lalu beliau sahabat Nuaim bin Mas'ud radhiyallahu taala berangkat kepada suku Bani Quraidah suku Yahudi yang telah membatalkan perjanjiannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi secara sepihak. Datang ke Bani Quraidah. Dia mengatakan, "Hei Bani Quraidah, hati-hati kamu sama Quraisy. Hati-hati kamu sama Quraisy. Kamu ditipu oleh Quraisy. Hati-hati. Quraisy hanya memanfaatkan kamu saja. Sebentar lagi kamu akan ditinggal oleh Quraisy. Kamu yang kualan." Maka dari itu kamu harus minta jaminan-jaminan kepada Quraisy supaya kamu mantep tidak akan dikhianati oleh Quraisy. Padahal nggak ada apa-apa antara Quraidah dengan Quraisy, diadu domba. Kemudian setelah itu beliau sahabat Nuaim bin Mas'ud ini datang kepada Quraisy. Tadi Quraidah sekarang Quraisy, Bani Quraidah sekarang Quraisy. Hei Quraisy, hei Bani Quraidah, apa nama? Hei Quraisy, hati-hati. Bani Quraidah itu ternyata telah menyesal. Dia menyesal kenapa membatalkan perjanjiannya dengan Muhammad. Bahkan hati-hati loh ya. Bani Quraidah secara sembunyi-sembunyi sudah mengadakan kesepakatan dengan Muhammad untuk mengambil beberapa tokoh Quraisy diserahkan untuk dibunuh. Ini sebagai bukti penyesalan mereka. Diadu domba. Jadi datang kepada apa namanya kepada Bani Quraidah menyatakan hati-hati kamu dikhianati oleh Quraisy datang kepada Quraisy mengatakan hati-hati kamu akan dikhianati Bani Quraidah sehingga antara Bani Quraidah dengan Quraisy timbul saling curiga saling curiga Saling curiga, saling curiga, saling curiga. Akhirnya terjadilah kekacauan di pihak mereka dan mereka saling berkelahi sendiri. Akhirnya mereka tidak punya kekuatan apa-apa. Kacau mereka tidak punya kekuatan. Nah ini ma'asyurah muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, Ini strategi yang sangat penting ini. Kalau selama ini kita suka diadu domba oleh non-muslim. Maka kenapa kita tidak mikir? Kita adu domba aja mereka. Kalau mereka bisa mengadu domba kita sesama kaum muslimin, kenapa kita tidak bisa mengadu domba mereka? Bukan kita ngadu domba tujuannya ngaco, bukan memberi pelajaran. Kalau mereka bisa menipu kita, kenapa kita tidak bisa menipu mereka? Beri pelajaran. Kalau kamu bisa gitu, kami juga bisa begitu, sama-sama bisanya. Bukan kamu saja. Kalau mereka suka memberikan PR kepada kita, kita beri mereka juga PR, penting. Karena kalau kita diberi PR, kita sibuk ngerjakan PR terus. Mereka kerja, mereka jalan. Kita kasih juga mereka PR. Nah, ini penting perlu dipikirkan ini. Bukan kita suka kacau, tapi kita memberi pelajaran. Kalau kamu begitu, kami juga bisa begitu. Lebih dari kamu kami bisa. Seperti itu. Ini penting, strategi yang sangat bagus ini. Strategi yang sangat bagus untuk memberantas kedoliman, ketidakadilan, kekacauan, penyimpangan, fitnah, onar dan yang lainnya. Karena kita berharap Indonesia ini menjadi kondusif, suasananya tenang, damai. Para pengacau harus dibereskan. Islam ini agama cinta damai, rahmatan lil alamin. Tapi selalu Islam ini diganggu, diganggu terus. Seperti itu. Itu strategi yang bagus. Contohnya ya, di dunia internasional di dunia internasional, mereka kan suka ngaco Islam, menjelek-jelekan Islam, ngasih PR Islam. Maka tempo ada dikasih PR juga mereka. Ayo sekarang kita ungkit kembali sejarah Holocaust. <laughs> Ya, bingung Barat. Kalau selama ini mereka yang selalu bikin kacau, bikin PR, kasih PR. Kita ungkit sejarahnya Holocaust. Benar atau tidak itu? Itu hanya kisah bohong untuk memberi Yahudi tempat di Palestina saja. Bingung kebakaran jenggot mereka. Sampai PBB ikut-ikutan mengeluarkan resolusi. Siapa yang bahas masalah holocaust itu adalah kriminal. Nah, ini bagus, kasih PR terus. Kalau mereka bisa mengadu domba orang Islam, kenapa kita nggak bisa mengadu domba mereka? Kita ambil tokoh-tokoh mereka, kita kasih uang. Ayo, kamu rusak agamamu. Nah, ini perlu. Ini strategi yang sangat bagus. Bagus sekali. Bukan kita suka ngaco, tidak. Tapi kita beri pelajaran mereka. Kalau kamu bisa, kami juga bisa. Kalau kamu mau nakal, kami sanggup melayani nakalmu. Kalau kamu mau baik, silahkan baik. Seperti itu. Masya Allah. Setelah mereka kacau, timbul saling keruk, saling keraguan. Dan mereka saling menuduh, berkhianat kepada yang lainnya. Maka mereka pun segera pergi dan Islam mendapatkan keamanan lagi. Islam sekarang berada di atas angin. Istilahnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasukan yang banyak aja jumlah itu bisa kami kalahkan, apalagi yang jumlahnya di bawah itu insya allah lebih bisa kami kalahkan. Ini menambah motivasi orang Islam. Pasukan yang banyak gabungan aja kalah, apalagi pasukan yang jumlahnya sedikit, insya allah lebih kalah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam riwayat Bukhari, "Al-an nagzuhum, walla yagzunana, fa nahnu nasiru ilaihim." Kata Rasulullah sallallahu alaihi mulai sekarang kami yang memerangi mereka, bukan mereka memerangi kami. Kami yang berangkat kepada mereka. Jadi istilahnya Islam berada di atas angin. Islam itu kalau berkuasa aman. Islam kalau berkuasa itu aman. Orang-orang non-muslim jangan khawatir, dilindungi, terlindungi mereka. Yang penting jangan macam-macam. Sudah terbukti ketika Islam dulu berkuasa pada masa khilafah Bani Bani Abbasiyah sampai ke mana? Sampai ke Andalus. Andalus ke Spanyol. Masya Allah keamanan luar biasa. Khalifah Al-Mu'tasim waktu itu yang berkuasa. Seluruh aman. Sampai-sampai orang kafir kalau ada yang ganggu itu teriaknya wah Mu'tasimah. wahai Mu'tasim tolong kami, kami diganggu. Karena dia yakin di, di, ditolong. Jadi Islam nggak pandang bulu. Kalau Islam itu berkuasa, orang non-muslim jangan khawatir. Anda dilindungi, Anda tambah aman. Yang penting jangan macam-macam. Contoh yang paling nyata pula, pada masa sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Pada masa sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ketika itu baju perang milik sahabat Ali ini berada di tempatnya Yahudi dipinjam oleh Yahudi dan ternyata Yahudi tidak mau mengembalikan. Bahkan Yahudi mengklaim ini punya saya. Padahal ini sahabat Ali Khalifah ini, Amirul Mukminin, kepala negara, penguasa. Akhirnya sahabat Ali tidak mentang-mentang sebagai penguasa kepala negara ngerampas, enggak. Jalur hukum. Tapi hukumnya hukum Islam. Waktu itu qadhinya, hakimnya adalah qadhi syureh, Qadhi syureh yang dikenal dengan keadilannya dan ketegasannya. Sahabat Ali lapor, "Wahai Qadhi Syureh, ini Yahudi, baju perang saya ada di tempatnya dia, dipinjam. Sekarang saya minta, tidak mau dikembalikan. Katanya milik dia." Apa kata Qadhi Syureh? "Kalau gitu kamu punya saksi enggak? Saksinya siapa bahwa barang itu milik kamu? Bukti-buktinya mana?" Qadhi Syureh mengatakan saksinya anak saya, Hasan dan Hussein. Al-Hasan wal Husain radhiyallahu taala anhuma. Kata Qadhi Syurah, oh bisa. Saksi itu harus orang lain, enggak boleh anak. Kalau anak ya pasti bela bapaknya. Saksi orang lain. Oh enggak punya saya saksi orang lain. Kalau memang kamu tidak punya saksi, tidak punya bukti, ya saya putuskan bahwa oh, baju besi itu miliknya Yahudi. Subhanallah. Amirul Mukminin, kepala negara, penguasa, pemimpin, dikalahkan di pengadilan oleh Yahudi yang jelas-jelas bohong. Karena keadilan harus ada bukti, saksi semuanya. Enggak ada bukti, enggak ada hukum. Akhirnya Yahudi mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam Yahudinya. Ternyata inilah keadilan Islam. Seorang Yahudi yang hina dimenangkan di pengadilan, Amirul Mukminin dikalahkan. Subhanallah. Jadi Islam kalau berkuasa itu tenang, jangan khawatir. Jangan nanti terpengaruh oleh provokasi-provokasi. Kalau Islam nanti menang hati-hati disembelih semuanya orang-orang kafir. Tidak ada itu. Di Quran tidak ada, di sunnah tidak ada. Dilindungi orang kafir. Yang penting jangan macam-macam. Mau mengikuti aturan-aturan Islam. Jangan menjelek-jelekkan Islam. Seperti itu. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau menaklukkan kota Mekah. Fathu Mekah. Ini orang-orang Quraisy ini mendolimi Rasulullah. Periode Mekah 13 tahun. Periode Madinah sampai tahun ke-8 Hijriah. 13 tambah 8. Berapa? 21 tahun. Didolimi, diperangi, dihina, dicaci, disiksa, ditindas, macam-macam. Tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat dari Madinah menuju Mekah dan berhasil menaklukkan kota Mekah. Ditaklukkan Mekah dari tangan. Tidak serta-merta orang-orang kafir dipenggal lehernya. Bahkan Rasulullah SAW tanya kepada mereka. Hai orang-orang Mekah, mada tadunnun anni fa'ilun bikum. Hai orang-orang Mekah, apa kira-kira perasaan kamu yang bakal aku lakukan kepadamu? Kira-kira apa yang, akan saya lakukan kepada kalian semua? Kemudian mereka mengatakan ahun karim, ibnu Afin karim, Anda adalah orang baik, anaknya orang baik, kami berprasangka baik kepada anda. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, Idhabu antumutulako, Pergilah kamu semua. Kamu dibebaskan. Kamu merdeka. Kamu enggak akan diperangi. Bahkan Rasulullah SAW ketika berhasil menguasai Mekah saat itu, Rasulullah mengangkat tokoh-tokoh kafir, diangkat, dimuliakan, dihormati, bukan dilecehkan. Di antara tokoh kafir saat itu adalah Abu Abu Sufyan, Rasulullah Wasallam mengatakan, "Man dakhala al-Ka'bah fahuwa amin, wa man dakhala bait Abi Sufyan fahuwa amin." Siapa yang masuk Ka'bah, masuk Masjidil Haram, dia aman. Siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan, dia juga aman. Rumahnya Abu Sufyan disamakan dengan Ka'bah, diangkat. Akhirnya orang-orang kafir yang jumlahnya banyak itu masuk Islam semuanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi jangan khawatir. Islam adalah agama yang baik. Yakinlah Islam berkuasa nanti dunia ini aman, tenang dan tentram. Setelah orang-orang kafir pergi semuanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memastikan apakah benar-benar mereka telah pergi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada salah seorang sahabat untuk melihat langsung dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan yang mau melihat mereka akan diberi jaminan syurga. Lalu berangkatlah sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu melihat langsung dan memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka sudah pulang semuanya, sudah selesai peperangan. Kemudian dalam peperangan Khandaq ini Rasulullah berdoa. Di antara doa yang beliau panjatkan sebagaimana dalam riwayat Sahih Bukhari, doanya sangat indah dan doa ini ada di Hisnul Muslim. Allahumma munzilal kitab سريع الحساب احزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم Ini doa yang bagus ya Allahumma munzilal kitab Ya Allah Wahai yang telah menurunkan al-kitab, Ayat Al-Quran al hisab Wahai Allah yang maha cepat perhitungannya Ihzimil ahzab Wahai Allah hancurkan golongan-golongan musuh itu Allahumma hzimhum wa zalzilhum. Ya Allah hancurkan mereka dan goncangkan mereka. Dan doa beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar pasukan musuh dikalahkan dan digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Pada peperangan Ahzab atau Khandaq ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antara pelajarannya Perang Khandaq atau perang Ahzab ini tidak ada peperangan langsung, bertemu muka, nggak ada. Ya, karena mereka dipisahkan oleh parit. Peperangan langsung, ya, badan ketemu badan nggak ada. Hanya jarak jauh aja, saling lempar anak panah, lempar batu dan semisalnya. Walaupun demikian, peperangan ini adalah termasuk peperangan yang menjadi ujian yang sangat berat. Ujian sangat berat. Kenapa ujian sangat berat? Karena jumlah pasukan kafir amat sangat banyak, menakutkan. Kemudian saat itu musim dingin yang sangat menusuk dan saat itu mereka juga tidak punya makanan, lapar. Sudah dingin, lapar, takut lagi. Subhanallah. Ujian yang benar-benar dahsyat. Maka dari itu Allah menggambarkan wa idzaghatil absaru wa balaghatil qulubul hanajira wa tadunnuna billahi dununa seakan-akan jantung mereka pindah ke kerongkongan saking takutnya mereka ujian yang berat kemudian di antara kandungan yang bisa kita ambil dari kisah perang Khandaq atau perang Ahzab ini dengan adanya ujian dan kesulitan di sanalah tampak siapa orang yang setia dan siapa orang yang ternyata pura-pura tersingkap orang munafik. Ujian ini penting. Di antara fungsi ujian itu liyamiza al-khabitha minat thayyib untuk memisahkan mana yang baik dan mana yang buruk. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Maka Allahu liyadaral mu'minina 'ala ma antum 'alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib." Orang beriman itu oleh Allah tidak dibiarkan begitu saja tapi diuji dulu oleh Allah sehingga kelihatan siapa yang toyib, siapa yang khabith. Yang baik siapa, yang buruk siapa. Dan memang benar saat itu tampak sekali orang-orang munafik. Sampai-sampai orang-orang munafik bilang apa ketika perang Ahzab ini? Mari saya bacakan ya kata-kata orang munafik. Karena Muhammadan yaituna an na'kula kunuza Kisra wa qaisara. Wa ahaduna al-yawm la ya'manu ala nafsihi an yadhhaba ila al-ghaid. Apa Muhammad ini? Muhammad ini pernah berjanji kepada kami bahwa kami akan menguasai Persia dan Romawi. Mana buktinya? Wong sekarang aja orang mau ke belakang mau berak aja takut. Ini kata orang munafik. Orang mau ke belakang aja mau buang air takut, enggak berani dikepung musuh. Katanya Muhammad mau menguasai Persia, mau menguasai Romawi. Nah, ini orang munafik. Takut, lecek, pengecut. Kemudian di antara kandungan yang bisa kita ambil dari hadis ini, orang-orang yang memang di hatinya ada penyakit, penyakit kemunafikan, itu kalau diajak terjun ke medan dakwah, medan jihad dan semisalnya, yang memang benar-benar jihad yang syar'i, itu biasanya mereka akan mempunyai seribu satu alasan untuk tidak berangkat. Karena memang mereka munafik. Punya seribu satu macam alasan untuk tidak berangkat. Seperti di sini Allah menggambarkan di dalam surat Al-Ahzab. Di antara alasan orang munafik mereka mengatakan. Inna buyutana awrah wa mahiya in yuriduna illa firara. Ya Rasulullah, izinkan kami mau pulang ya Rasulullah. Rumah kami terbuka ya Rasulullah. Istri kami, anak kami bagaimana ya Rasulullah. Izinkan kami pulang, jaga rumah kami ya Rasulullah. Rumah kami tidak ada yang jaga ya Rasulullah. Alasan saja. Tujuannya enggak mengikut dalam peperangan. Kemudian juga di antara yang bisa kita ambil dari kejadian perang Khandaq atau perang Ahzab ini yaitu tentang pentingnya berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu kalau kita lihat dalam sirah itu selalu menggabung antara usaha dan doa. Ketika perang Badar usaha maksimal doa, ketika perang hondak juga usaha maksimal dan doa. Doa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan oleh Allah dikabulkan doa-doanya. Kemudian dalam peperangan ini pula tampak oleh kita bagaimana hubungan antara penguasa dengan rakyat. Penguasa dengan rakyat saling membantu. Penguasa bantu rakyat, rakyat bantu penguasa, Masya Allah negeri yang adil, tentram, damai, makmur, sejahtera. Dan <clears throat> dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjun langsung ikut bikin menggali parit. Kemudian juga di sini tampak oleh kita betapa sifat kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak mau dalam keadaan kenyang sementara rakyatnya dalam keadaan lapar. Kalau saya kenyang, rakyat saya harus kenyang. Kalau mereka lapar, saya juga harus lapar. Allahu Akbar. Pemimpin yang adil yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari tidak ada naungan kecuali naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari kisah ini tampak pula oleh kita tentang pengkhianatan-pengkhianatan Yahudi. Jangan pernah kita percaya kepada Yahudi. Sekali Yahudi tetap Yahudi. Nabi Isa alaihi salam mengatakan tentang Yahudi itu hayat auladul abai. Yahudi itu adalah ular anak dari ular. Pembuat onar, pengacau. Yahudi kaum Zionis, Zionisme internasional. Ngacau terus mereka. Dan sekarang ini dunia gerah dengan perbuatan mereka. Semua agama benci dengan mereka. Ngacau terus di mana-mana. Mereka bangsa yang paling rasialis, paling sombong, merasa dirinya paling tinggi, merasa paling pinter dan tidak mau ada saingannya. Yahudi. Kita lihat sejarah, sejarah hitam, kelam sejarahnya Yahudi. Kemudian juga di antara kandungan kisah ini pula pentingnya kita membuat strategi-strategi perang. Di antaranya adalah dengan membuat parit, membuat kondak atau yang lainnya. Termasuk sekarang ini walaupun tidak ada peperangan secara fisik. Ghazwul Junud tidak ada, perang tentara tidak ada, tapi sekarang ini ada Ghazwul Fikri, perang-perang pemikiran. Wallahu alam bisawab. Mungkin ini dulu tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semakin cinta dan mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir batin. Mudah-mudahan Allah mewafatkan kita kelak di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dikumpulkan dalam kelompok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita hari kiamat nanti mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberi minum dari al-haud, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih wangi dari misik, yang barang siapa minum satu teguk tidak akan haus selama-lamanya, yang jumlah bejananya sejumlah dan seindah bintang-bintang di langit. Semoga Allah Subhanahu wa taala menutup umur kita dengan husnul khatimah. memasukkan kita ke dalam syurga bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.